Al-ism apakah inti dari yang dinamakan tersebut? Nama adalah inti dari yang dinamakan tersebut atau bukan? Yang dimaksud hum tentunya apa yang kita bantah kemarin atau siapa-siapa yang kita bantah kemarin yaitu kaum Mu'tazilah, kaum filsafat, ahlul kalam, yang banyak mempermainkan kalimat, dia bertanya dengan satu subhat. al isim ainul musamma atau ghairuh? Isim itu adalah zat yang dinamainya atau bukan? Atau sesuatu yang lain? Kata mereka. Wa qala ma ghalata katsirun minan nasi fi dhalik Kata Ibn Abdul Aziz dan sering banyak yang salah kebanyakan dari manusia ketika mendapatkan syubhat yang seperti ini, pertanyaan yang seperti ini. Wajahilu sawaba dan kebanyakan mereka bodoh tidak mengetahui yang hak dalam masalah ini. Ada yang menyatakan ainul musamma salah. Sesat dia. Sebaliknya yang mengatakan bukan, hada ghairu ainul musamma. Sesat juga. Hati-hati. Jawabannya seperti kemarin. Tidak bisa dijawab dengan letter lak iya atau tidak tidak bisa. Fihi tafsir, ada rincian di sana. <laughs> Maka kata beliau, fal ismu yuradu bihi al musamma taratan wa yuradu bihi lafz ad alaihi ukhra. Bahwa yang namanya isim kadang bermaksud zat yang dinamainya, kadang pula yang dimaksud bukan itu. Bukan inti yang dinamainya kaum muslimin yang saya hormati. Paham soal, nasfal jawab. Memahami pertanyaan itu sudah setengah dari jawaban. Apakah kita sudah paham pertanyaan mereka ketika mereka bertanya al-ism ainul musamma au ghairuh? Apakah nama itu adalah zatnya yang dinamakan atau bukan? Artinya, kalau ini kita namakan gelas, apakah kata gelas itu adalah ini atau bukan? Demikian pula kalimat isim. Apakah yang dimaksud al-musamma atau bukan? Kata beliau, tergantung. Kadang yang dimaksud adalah ini. Kalau kita menyatakan ambilkan gelas atau ambilkan aqua gelas, kamu mengatakan ambilnya ini. Karena memang kata-kata tadi bermakna ini. Kamu ambil. Kadang-kadang bukan. Ketika kita berkata gelas itu sesuatu yang begini-begini. Bukan ini yang dimaksud. Sehingga jangan dijawab iya dan jangan jawab tidak. Kadang-kadang yuradu bihi al-musamma, kadang-kadang yang dimaksud adalah yang dinamainya. Tetapi wa yuradu bihi lafdud dal alaihi. Kadang-kadang hanya menunjukkan satu lafaz saja yang memiliki satu makna. Contoh, kalau kita langsung menyebutkan dengan nama, Allahu kaza Au sami'allahu liman hamidah. Kita menyebutkan satu nama, yaitu Allah. Nama yang mulia, nama yang tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang jamil kulli asma'ihil husna. Nama yang mencakup seluruh nama-namanya yang mulia. Maka ketika menyatakan kalau Allahu kaza au sami Allahu liman hamidah, yang dimaksud namanya atau zatnya? Zatnya Allah yang berbicara. Atau sami Allah, Allah yang mendengar. yakni zat Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dan seterusnya. Fahadal muradu bihi al musamma nafsuhu, maka yang dimaukan di sini adalah al musamma yang namanya tadi. Tetapi kalau kita berkata Allah ismun arabi. Lihat, sama-sama yang dimaksud lafzu jalalah Allah. Allah adalah satu nama yang dari diambil dari kata bahasa Arab. Yang dimaksud zat Allah atau lafadznya? Lafadznya. <laughs> Seperti ketika kita menyatakan Ar-Rahman ismun Arabi. Yang namanya Rahman itu adalah nama yang diambil dari bahasa Arab. Apa yang dimaksud zat Allah Subhanahu wa taala diambil dari bahasa Arab? Bukan, tapi nama lafaz Ar-Rahman alif lam ra dengan ha kemudian mim dan nun itu adalah lafaz dari bahasa Arab. Berarti yang dimaksud bukan zatnya tapi lafaznya. <laughs> Hati-hati dengan pertanyaan ahlul bidah wa dalalah. Pertanyaan yang membuat sesat. Pertanyaan yang membuat bingung manusia. Nama itu sesuatu yang dinamainya. Nama itu datnya atau bukan? Ya tergantung. Apakah kamu menyatakan tentang ayat-ayat Allah yang menyatakan sami Allahu liman hamidah atau kalimat qallahu taala maka jelas yang dimaksud zatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara, dat Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kita sedang berbicara tentang lafaz bahwa Allah adalah satu kata dari bahasa Arab. Yang dimaksud apanya? Lafaznya. Iya toh? Dan biasanya untuk membedakan antara keduanya. Untuk membedakan yang satu adalah tentang zat dan yang ini adalah tentang lafaz harus disebutkan dengan kalimat lafdul jalalah Hati-hati. Ini yang belajar nahu khususnya ketika mengi'rab. <laughs> Ketika mengi'rabkan ini fa'il, ini maf'ul. Jangan menyatakan Allah sebagai maf'ul. Astagfirullahaladzim. <laughs> Salah. Lafdul jalalah Allah sebagai maf'ul. <laughs> Karena kita bicarakan tentang lafaz. Tidak kita bicarakan tentang zat waktu itu. Karena kita bicara tentang i'rab kalimat per kalimat. Kalau ana ad'u Allah, aku ad'u Allah, berdoa kepada Allah maka saya sebagai fa'ilnya kemudian ad'u sebagai fa'ilnya fi'il mudhari dan kemudian lafzul jalalah Allah sebagai maf'ul ketika itu jelas yang dimaksud bukan zat tapi yang dimaksud lafaz alif lam kemudian lam kemudian ha <laughs> itu sebagai maf'ul karena dia dalam keadaan mansub ya ini perbedaannya <laughs> qala fal ismu hahuna huwal murad dan musamma maka isim yang disebut tadi yang dimaksud di sana adalah nama itu tadi namanya dia ada fathah kadang kasrah kadang dhamma kenapa sesuai dengan kedudukan i'rabnya wala yuqalu ghairuhu lima fi lafdil ghairi al ijmal tapi jangan kita bilang itu ghairuhu itu bukan zatnya dengan kalimat ghairuhu kita katakan bahwa itu yang dimaksud adalah lafadznya maf'ul, lafadznya dia dalam begini. yakni kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu dikenakan pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah aku meminta kepadamu. Fa in urida bil mughayarah anna lafaz ghairul ma'na fa Demikian pula kalimat ghairuhu. Lihat pertanyaan tadi, pertanyaan subhat tadi. Al ismu ainul musamma au ghairuhu Isim itu adalah maksudnya yang dinamainya atau yang bukan yang dinamainya. Kalimat ghairuhu juga memiliki dua makna. Fa in urida bil mughayara anna lafadz ghairu ma'na fa haq. Kalau yang dimaksud bahwasanya lafaz itu bukan makna, ada makna, ada lafaz, kita katakan hak, memang iya. Kita membedakan antara lafaz dengan makna. Karena kadang-kadang ada dua lafaz yang sama tapi dengan makna yang berbeda. Kadang-kadang dua lafaz sama tapi dengan maksud yang berbeda seperti salat dan salah. Kita menyatakan salawat disebut dengan salah boleh. Salah ala Nabi, ini salawat. Demikian pula ketika kita menyatakan salat dengan makna salat yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Bisa pula salat bermakna doa. Innal malaikata tusalli ala ahadikum madama fi musallahu Allahumma ighfir Allahumma arhamhu malaikat salat kepada salah seorang kalian ketika kalian masih di tempat salatnya apa salatnya malaikat yaitu mengatakan ya Allah ampunilah dia ya Allah sayangilah dia berarti apa salatnya malaikat tadi doa <laughs> berarti salat salat dan salat kadang bermana salawat kepada Nabi, kadang bermana salat yang dibuka dengan takbir diakhiri dengan salam, kadang salat bermana doa, <laughs> sehingga al-lafaz wal makna tentunya ada mughayarah al-lafz wal ma'na. Wa in urida anna Allah Subhanahu wa taala kana la ismalahu, tapi kalau yang dimaksud bahwasanya nama itu bukan sesuatu yang dinamainya, berarti yang dinamainya yaitu zat Allah sudah azalian dan nanti sampai abadian terus menerus wal awal wal akhir tapi kata mereka ini namanya datang berikutnya. Kapan datang berikutnya? Hatta khalaqali nafsihi asma. Ketika Allah menciptakan nama-nama untuk dirinya, baru ada nama. Aw hatta samahu alquhu atau ketika dinamakan oleh makhluk-makhluknya, baru ada nama. Yani ketika makhluk yang memanggilnya dengan nama-nama bi asmain man sana'ahum fahadha min a'zami dhalali wal ihad. Kalau ini yang dimaksud, ini sebesar-besar kesesatan dan sebesar-besar penyimpangan dalam nama Allah Subhanahu wa taala. muslimin yang saya hormati. Perhatikan perbedaan antara keduanya. Sehingga jangan sembarangan, jangan duduk dengan ahlul bid'ah, jangan duduk dengan ahli kalam, jangan dengarkan ocehan mereka. Lebih baik kamu pergi selamat. Kenapa? Bisa jadi dia melemparkan satu kalimat yang kamu tidak bisa menjawab. Bisa jadi dia melemparkan subhan. Kalau Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah bisa menjawab dengan detail, Masya Allah. Kalau kita, belum tentu bisa menjawabnya. Mungkin kita hanya memilih iya atau tidak. Iya, salah, tidak pun salah. Kalau kamu menyatakan bukan, alisim bukan musamma. Berarti al musamanya sejak dulu sudah ada yaitu Allah dan Allah, tetapi nama-namanya belakangan. Berarti nama itu terpisah dari zatnya. Kalau nama terpisah dari zatnya, berarti, berarti, berarti. Sampai dia akan masukkan apa yang diyakini oleh mereka. Bahwa kalamullah makhluk. Karena kalam itu sifat. Dan sifat itu belakangan. Kalau belakangan itu berarti makhluk katanya. Hati-hati. Ketika kita menjawab, oh kalau gitu isim dan musama itu satu. Salah lagi. Kamu ditawarkan nanti oleh orang-orang ahli nahu, ahli bahasa. Karena mereka menyatakan jelas ada mughayarah, jelas ada perbedaan. maka harus didudukkan seperti tadi. Wa syaikh rahimahullah. Dan syaikh rahimahullah yang dimaksud al-musannif wa Abu Ja'far Tahawi rahimahullah mengisyaratkan dengan ucapannya asyara biqaulihi mazala bisifatihi sifatihi qadiman qabla khalqih bahwa Allah terus menerus dengan sifatnya sejak dahulu sebelum penciptaan-penciptaan. Iya kan? Dalam matanya seperti itu. Ini isyarat dari Syekh Abu Ja'far Tahir rahimahullah sampai akhir kalamnya isyarat ila raddi 'alal mu'tazilah wal jahmiyah. Ini isyarat untuk membantah Mu'tazilah dan membantah Jahmiyah wa man min minasyiah dan juga orang-orang yang sepakat dengan mereka dari kalangan Syiah. Lihat ucapan Abu Ja'far. Allah wa zala bi sifatihi qabla khalqih. Allah tetap dengan sifat-sifatnya yang sempurna sebelum adanya langit dan bumi, sebelum penciptaan-penciptaan. Artinya kamu mau ngomong apa wahai ahli kalam, wahai mu'tazilah, wahai rasionalis, wahai syiah. Kalian mau ngapa silahkan. Tetapi keyakinan kami Allah tetap dengan sifat-sifatnya azalian wa abadian. Lo tapi kan isi alal musama sudah itu ocehanmu. Silahkan. Kamu ngoceh apapun, kita tetap dengan keyakinan kita. Walaupun memang lafat bukan makna, makna bukan lafat, iya. Tetapi ketika kamu menyatakan berarti, maknanya sudah ada, lafatnya belum. Tidak. Allah tetap dengan sifat-sifatnya sejak dulu. فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه karena mereka para Mu'tazilah dan Jahmiyah dan juga yang sepakat dengan mereka dari kalangan Syiah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sara qadiran Allah itu memiliki kudrah memiliki kemampuan untuk berbuat dan berbicara itu belakangan katanya Astagfirullahaladzim. Kalau belum berbuat, belum dikatakan mampu katanya. Astagfirullahaladzim. Maka sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, tidak dinamakan pencipta, kata mereka. Sebelum Allah Subhanahu berbicara, tidak dikatakan Allah Subhanahu wa mutakallim. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala belum berbuat apapun, maka belum dinamai. Allah belum menciptakan arus, maka Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan maha tinggi, kata mereka. Maha tinggi itu kalau sudah ada pembandingnya. Ini permainan kata. Permainan kalimat. Dikatakan maha tinggi kalau sudah ada yang di bawahnya. Kalau belum menciptakan apa-apa, maka tidak dikatakan tinggi, tidak dikatakan rendah, tidak dikatakan apapun kata mereka. Subhanallah amma yaquluna uluan kabira. Sungguh maha tinggi Allah dari ucapan-ucapan mereka. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Setinggi-tingginya, sesuci-sucinya. Allah, mereka berkata likaunihi saral fi'l wal kalam mumkinan ba'da an kana mumtani'an. Karena perbuatan tadi, pembicaraan tadi menjadi mungkin, menjadi sesuatu yang terjadi yang tadinya tidak mungkin atau tidak bisa dipastikan kemungkinannya. Maka belum dinamakan. Setelah terjadi, maka itu berarti sesuatu yang mungkin bagi Allah, maka baru dinamakan dengan khaliq baru namakan dengan mutakalim dan seterusnya. Wa innahun qala al-imtina'i dzati ila al dzati dan kata mereka berarti berpindah dari sesuatu yang tidak mungkin ternyata menjadi sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Maka kalau begitu sifat-sifat tadi datang belakangan dan Allah Subhanahu wa taala tidak disifati sebelum menciptakan dengan sifat pencipta. Hada balalun mubin. Ini kesesatan yang sangat nyata dari mereka. Dan dikatakan dalam footnote pun hadzal qaul batilun wa Ini ucapan adalah ucapan yang sesat dan batil. Wa Ali bin Kullab wal Asy'ari wa man wafaqahuma. Tokoh-tokoh mereka yang berikutnya adalah Ali bin Kullab dan juga Al-Asy'ari wa man wafaqahuma dan yang sepakat dengan keduanya. Fa innahum qalu, mereka berkata, innal fi'la sara mumkinan lahu ba'da an kana mumtani'an minhu. Bahwa perbuatan-perbuatan Allah menjadi mungkin terjadi setelah yang tadinya tidak bisa dipastikan mungkin terjadi. Ini apakah mungkin atau tidak mungkin? Enggak bisa dikatakan terjadi. Artinya suatu yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Wa amal kalam indahum Adapun pembicaraan menurut mereka fala tahtal masyiah wal qudrah. Adapun kalam tidak termasuk dalam kehendak Allah dan tidak termasuk dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bal syai'un wahid lazimun lidatih. Bahkan ada sesuatu yang satu yang lazimun lidatih yang tetap dengan zatnya. Wa aslu hadzal kalam Inti dari ucapan itu. Minal jahmiyah. Asal muasal kata itu, ucapan tadi, asal muasalnya dari jahmiyah. Dari Jahm bin sofwan al turmudi Fa'inahum qalu inna dawamal hawadith mumtani' wa in yajib an yakuna lil hawadithi mubtada'a limtina'i hawadith la awwala laha Perhatikan permainan katanya Jahm bin Sofwan atau aliran Jahmiyah. Kata mereka, "Inna dawamal hawadis mumtanya. Bahwa terjadinya satu kejadian dengan terus-menerus itu mustahil. Katanya, "Wa inahu yajib an yakuna lil hawadis mubtada'." Maka setiap sesuatu yang baru terjadi, maka pasti ada mulanya dan ada akhirnya ada mubtada. Kemana nih kira-kira larinya ucapan Jahan bin Sofwan? Larinya kepada masalah sifat-sifat fi'liyah. Bahwa Allah Swt memiliki sifat-sifat fi'liyah. Allah menciptakan itu sifat fi'liyah, Allah turun ke langit dunia sifat fi'liyah, Allah Swt berbuat ini berbuat itu sifat fi'liyah. Maka sifat fi'liyah itu kata mereka hadis. Hadis itu baru ada ketika dilakukan. Kalau tidak dilakukan, nggak ada. Kalau begitu, kata kata Jaham bin Sofwan, tidak mungkin ada satu perbuatan yang dikerjakan terus menerus. Lemtina ihawadis la awwalalaha. Karena tidak mungkin ada hawadis yang tidak berawal. Nggak mungkin ada satu perbuatan, satu kejadian yang nggak ada awalnya. Nggak mungkin. Pasti akan ada awalnya, kata mereka. Kalau ada awalnya, baru dikatakan hadis. Sehingga mereka tetap tidak mau menyatakan bahwa Allah memiliki sifat pencipta sebelum Allah menciptakan. Setelah Allah menciptakan, baru dikatakan pencipta. Qul inna a'udzu fayantani an yakuna al-bari 'azza wa jal lam yazal fa'ilan mutakalliman bi masyiatihi maka tidak mungkin kata mereka bagi Allah al-bari 'azza wa Lam yazal fa'ilan, terus-menerus berbicara atau terus-menerus berbuat, terus-menerus menghendaki perbuatan itu tidak mungkin katanya. Ini juga syubhat. Kalimat tidak mungkin atau mungkin pada masalah perbuatan itu bukan pada sifatnya. Pada perbuatannya. Naam. Bahwa Allah kadang menginginkan, kadang tidak. Kadang Allah hendak menciptakan sesuatu, kadang tidak menghendaki untuk menciptakan sesuatu. Itu kita katakan na'am. Berarti tidak terus-menerus menciptakan iya. Tetapi sifat Allah bahwa Allah maha pencipta itu terus-menerus azalian wa abadian. Iya toh? Hati-hati. Jangan mau digiring pada fi'ilnya. Tapi tetap kita akidah ahlu sunnah wal jamaah bahwa Allah memiliki sifat itu terus menerus. Hanya saja kapan Allah kehendaki Allah berbuat. Kapan tidak Allah kehendaki Allah tidak berbuat. Demikian pula kala Kapan Allah berbicara? Kalau Allah kehendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak berbicara. Berarti pembicaraannya kadang ada, kadang tidak ada. Tapi sifatnya. Kalau sifatnya jelas terus-menerus bahwa Allah maha memiliki sifat berbicara. Allah memiliki sifat kalam, azalian wa abadian. Ini yang mau digiring oleh Jahmiyah adalah untuk berbicara tentang perbuatannya kadang ada kadang tidak berarti hadis katanya. Ini istilahnya ahlul kalam hadis. Kata mereka hadis perkara baru. Kalau perkara baru berarti ada permulaannya, ada akhirnya dan berarti sebelumnya tidak ada. Berarti tidak ada sifat itu. Loh, kok jadi sifat? Kamu tadi berbicara tentang perbuatan. Kenapa jadi sifatnya kamu nafikan? Hati-hati, jangan mau terbawa dengan ucapan mereka. Katanya, la bal yamtani an yakuna qadiran ala dhalik. Kata si Jahm <laughs> bin Safwan ad-Dal <laughs> menyatakan bahwasanya tidak mungkin <laughs> Allah itu tadinya mampu, tadinya berkuasa untuk berbicara, tidak mungkin katanya. Karena belum terjadi. Dari mana kita tahu? Tetapi setelah berbicara, baru kita menyatakan bahwa Allah memiliki sifat kalam, memiliki sifat pencipta dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalimat kufur. Kalimat kufur yang menyatakan atau menafikan sifat Allah al-qudrah. Yani al-qudrah al mumtani' Qala li anna al-qudrah al mumtani' mumtani'ah. Kata mereka, kemampuan untuk sesuatu yang tidak ada adalah tidak ada. Ini juga kalimat-kalimat <laughs> Permainan mereka ahlul kalam. Al-qudrah alal mumtani' mumtani'ah. Kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang tidak terjadi, maka tidak mungkin. Katanya. Kemudian kalau ini kaidah diterima, kemampuan untuk menciptakan yang tidak mungkin adalah tidak mungkin. Terima enggak? Kalau kalian mengatakan, iya, memang kemampuan untuk mengerjakan yang tidak mungkin, ya tidak mungkin. Baik. Nah, mereka akan berkata lagi, maka sebelum adanya penciptaan-penciptaan. Adakah penciptaan? Tidak ada. Mungkinkah terjadi penciptaan waktu itu? Tidak. Karena tidak ada penciptaan saat itu. Maka kemampuan untuk penciptaan saat itu tidak ada. Wallah, hada dalalun mubin wa hada jahlun. Kebodohan. Wa fasid. Dan ini adalah ucapan yang rusak. Fainahu ya yadullu alam tinai hudutsil 'alam wa huwa Berarti orang ini menganggap tidak mungkinnya terjadi alam semesta ini. Wa huwa karena dia perkara hadis. Wal hadis idah hadatsa ba'da an lam yakun muhdatsan fala budda an yakuna mumkinan wal imkan lay lahu waqtun mahdud. Bagaimana jawabnya? Lihat jawaban Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi bahwasanya alam semesta ini sudah terjadi kalau sudah terjadi itu, ketika dia hadas, ketika dia terjadi, badan lam liyakun muhdatsan, yang tadinya belum terjadi kemudian terjadi, hadza dalil ala annahu mungkin. Itu bukti bahwasanya perkara itu mungkin terjadi dan bisa diciptakan oleh Allah Taala. Maka kemampuannya dan kemungkinannya terus menerus laisa lahu waktun mahdud tidak akan ada padanya waktu tertentu. Ada saya kata Yang namanya kemampuan ada batasnya, batas waktu atau tidak ada batas waktu? Kalau penciptaan na'am. Allah menghendaki penciptaan terjadi saat itu. Ketika Allah tidak menghendaki, tidak ada perbuatan itu saat itu. Ada batas waktunya perbuatannya. Tetapi ketika Allah telah menciptakan, ketika Allah Subhanahu wa taala telah berbicara, ketika Allah Subhanahu wa taala telah berbuat perbuatan-perbuatan tadi, ada dalil ala annahu mungkin. Itu dalil bahwa perbuatan-perbuatan itu mungkin terjadi dan Allah memiliki kekuasaan kemampuan untuk melakukannya. Sekarang pertanyaan, apakah kemampuannya terbatas dengan waktu? Apakah kemungkinan terjadinya terbatas dengan waktu? Tidak. Kalau jelas terbukti mungkin terjadi, maka sebelumnya pun mungkin, sebelumnya pun mungkin, sebelumnya mungkin, kapanpun Allah kehendaki mungkin terjadi. Berarti yang namanya imkan, kemungkinan, dan yang namanya kudrah, kemampuan, kekuasaan, laisa lahu waktun mahdud. Tidak ada waktu yang terbatas. Selama-lamanya kekal abadi azalian wa abadian wa ma min waqtin yaqdir illa wal imkanu thabitun fi kapanpun dia memiliki kekuasaan kemampuan maka saat itu mungkin terjadi hanya saja Allah belum menghendaki maka Allah tidak menciptakan walaysa li imkanil fi'l wa jawazi wa sihhatihi mabda' yantahi ilaihi dan tidaklah kemungkinan perbuatan kemampuan untuk berbuat wajawazuhu dan kemungkinan terjadinya wasehatuhu dan benarnya tidak berawal dan tidak berakhir laizalahu mabda wala yantahi tidak ada permulaannya tidak ada akhirnya bahwa zat Allah yang azalian abadian dalam keadaan tetap memiliki kekuasaan kemampuan kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki kudrah, kekuasaan dan kemampuan, maka saat kapanpun Allah mampu untuk menciptakan. Saat kapanpun Allah mampu untuk berbicara. sehingga bukannya ketika tidak ada langit dan bumi berarti Allah tidak memiliki kemampuan, bukan. Itu adalah pemahaman kafir, pemahaman bal, pemahaman Jaham bin Sofwan dan pemahaman Mu'tazilah. Fayajib annahu lam yazal al-fi'l mumkinan jaiza. Maka mesti terus menerus perbuatan itu mungkin dilakukan. Jaizan bisa saja dilakukan sahihan. Fayalzam annahu lam yazal ar-rabb qadiran alaih. Maka otomatis menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap maha kuasa, tetap maha bisa untuk melakukan hal-hal tersebut kapanpun tanpa terbatas dengan waktu azalian wa abadian terus menerus sejak dahulunya sampai tak berakhir <laughs> fayalzam jawazu hawadith la nihayata li awwaliha maka mesti mungkinnya terjadi hawadith hawadith mungkinnya terjadi kejadian-kejadian yang baru kapanpun tidak ada batas akhirnya. La nihayatiha, la nihaya li awwaliha. Enggak ada berakhirnya, tidak ada awalnya. Qanibrina azabullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan yalzam jawazu hawadith artinya mungkin saja terjadi hari ini. Kalau Allah kehendaki untuk menakdirkan malaikat berbentuk manusia bisa di waktu zaman Rasulullah SAW, maka bisa pula di waktu lain kalau Allah kehendaki. Iya toh? Kalau Allah menurunkan azab dalam bentuk-bentuk yang mengerikan pada kaum 'ad, pada kaum Samud, pada kaum Lut, pada kaum Lut itu diangkat desanya tinggi-tinggi sampai nubahu kilabihim sampai kokok ayam mereka dan gonggongan anjing-anjing mereka terdengar di langit <laughs> karena tingginya kemudian dibalik oleh Allah kemudian dihempaskan ke bumi Apakah Allah subhanahu wa ta'ala saat itu saja mampu, kemudian sekarang nggak mampu? Allah maha kuasa dan wa mazala qadiran terus Allah qadir terus lama-lamanya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa maha bisa untuk melakukan hal yang sama kapanpun Allah kehendaki wa yufidul khauf min azabillah dan ini memberikan faedah kepada ahli sunnah kepada kaum muslimin untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menimpakan azab seperti azab-azab yang terdahulu. Apakah kalian merasa lebih baik dari mereka? Enam. <laughs> Qul inna a'udzubikumullah muslimin yang saya hormati. <laughs> Qalatil Jahmiyah wa man wafaqahum. Berkata Jahmiyah dan orang-orang yang mencocoki mereka. Nahlu nuslim anna imkanal hawadis la bidayata lahu. Kami enggak terima Yani kami nggak bisa menerima kata-kata kalian bahwa kemungkinan terjadinya perkara-perkara yang terjadi itu tidak ada awalnya. Kami nggak terima. Lakin naqul, tapi kami berkata, imkanul hawadis bisyarti kauniha masbuqah bil adam la bidayata lahu. Katanya, dengan permainan kata lagi, mereka berkata, kemungkinan terjadinya itu dengan syarat diawali dengan tidak ada maka kita katakan tidak ada awalnya terus menerus eh, tidak ada awalnya terus menerus tapi harus masbuqah bi adam katanya harus masbuqah bi adamin adam itu artinya tidak ada kemudian setelah itu ada dan terus eh, artinya nerima sebagian menolak sebagian boleh kita katakan terus menerus selamanya tapi mesti masbuqah bi adam apa masbuk kopi Adam? Didahului dengan tidak ada, kemudian jadi ada. Astagfirullah, masih ngeyel. Menyatakan bahwasanya tetap ada awalnya. Kalau masbuk kopi Adam kemudian ada, berarti ada awalnya enggak? Ada. Subhanallah. Kalimatnya di akhir la bidaya talahu, enggak ada permulaannya. Astagfirullah. Ini permainan kata namanya. Kamu mempermainkan kata dibolak dibalik dibolak balik intinya sama. Kata dia, tidak ada permulaannya. Iya, saya setuju nggak ada permulaannya. Tapi masbuk bi adam. Tapi didahului dengan tidak ada, kemudian ada. Nah kalau tidak ada kemudian ada, itu namanya bidayah. Ya jahil. Itu namanya permulaan. Iya toh Lihat kalimatnya. Imkanul hawadith bisyarti dengan syarat kaunuha masbuqan bil adam. Syaratnya diawali dengan tidak ada. Kemudian jadi ada. Baru saya katakan la bidaya talahu. Enggak ada permulaannya. Ya kalau ada adamnya berarti ada permulaan. anna al hawadits indana tamtani an takuna qadimatun naw'. Karena menurut kami yang namanya hawadith, yang namanya perkara-perkara hadis itu tidak mungkin dia ada sejak dahulu. Pasti ada Adam dulu, tidak ada, kemudian ada. Bal yajib hududu naw'iha. Harus terjadi dulu jenisnya. Kalau terjadi jenisnya, baru kita ketahui itu ada. Ya, ini ucapan yang pertama diucapkan oleh Allah, ah, itu permulaannya. Setelah itu, baru memiliki sifat kalam. Sampai akhirnya. Tapi sebelumnya, Adam. Demikian ucapan-ucapan bid'ah mereka, subhat-subhat mereka. Kata mereka yang tanya, qadam nawaiha jenis pembicaraan atau jenis VL tadi tidak mungkin dia tanpa awal sudah ada sejak dulu perbuatannya nggak mungkin bicaranya VL lagi padahal yang sedang kita bicarakan sifat dan kemampuan sifat dan kudroh. dia mengajaknya kepada pembicaraan perbuatan lagi perbuatan itu mesti ada awalnya Ya iya, kalau perbuatan. Lakin la yajibul hudus fi waqtin bi'ainihi. Tetapi tidak mesti terjadi pada waktu tertentu bi'ainihi. Kapan pun bisa terjadi Allah kehendaki, tetapi harus ada jenisnya dulu terjadi baru kita katakan Allah memiliki sifat khaliq. Setelah menciptakan penciptaan yang pertama. Seperti Allah pertama menciptakan al-qalam. Maka ketika pena diciptakan baru saat itu Allah memiliki sifat khaliq dan terus kata mereka selama-lamanya. Sebelum itu bagaimana mungkin diberi, diberi sifat dengan sifat pencipta padahal belum ada benda apapun yang diciptakannya katanya. Astagfirullahaladzim. Meragukan kekuasaan Allah. Meragukan bahwa Allah subhanahu maha bisa. Kapanpun Allah kehendaki. Fahimkanul hawadis bisyarat kauniha masbuqa bil adam la awwala lahu. Maka terjadinya kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan dengan syarat tadinya tidak ada kemudian ada. La awwala lahu. Maka itu tidak ada awalnya. Tapi dengan syarat masbuqa bi adam. tidak hulu dengan tidak ada kemudian ada. Tetap menyatakan harus tadinya tidak ada dan ada. Berarti tetap ada permulaan. Bikhilafi jinsil hawadis berbeda dengan jenis-jenis hawadis yakni masing-masingnya perbuatan-perbuatan lainnya. Tapi jenisnya yang nolnya harus ada dulu, walaupun sedikit, maka saat itu baru memiliki sifat. Taib. <laughs> Sampai kita mendengarkan ucapan ahlul walal, ahlul bid'ah. Tetapi faedahnya yang diucapkan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi adalah untuk meyakinkan kita dan tidak mudah goyah dengan ucapan mereka bahwa Allah mazala bisifatihi azalian wa abadian. Bahwa Allah tetap dengan sifat-sifatnya <laughs> tetap termasuk sifat kalam, termasuk sifat penciptaan.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 Bahwa seorang muslim tidak mewariskan pada orang kafir dan orang kafir tidak mewariskan pada orang muslim. Dan itu hadis yang sahih. Sehingga kalau terbukti kafir, murtad keluar dari Islam dengan jelas, maka tidak layak dia menerima warisannya, tidak halal baginya. Tidak boleh menerima warisannya. Demikian pula kalau anaknya yang musyrik kafir, maka orang tuanya tidak memberikan warisan pada dia dan dia tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Karena orang muslim tidak mewariskan pada orang kafir dan orang kafir tidak mewariskan pada orang muslim. Hanya saja pertanyaan tadi orang tuanya melakukan kesyirikan-kesyirikan. Padahal yang namanya melakukan kesyirikan ada sekian kemungkinan. Apakah dia melakukan ala jahlin atau melakukan dengan takwilat atau melakukan dengan perkara-perkara yang dia mendapatkan hujahnya dari kiai-kiai mereka yang dia katakan bahwa itu adalah hak. Ada pula yang memang juhud dan sudah tahu, sudah mengerti, sudah disampaikan hujah-hujah, tetap dia menentang kebenaran, maka ini musyrik kafir. Sehingga masih ada kemungkinan-kemungkinan kalau mereka adalah orang-orang yang belum sampai hujah atau belum mengerti dalil atau orang yang bodoh dan sebagainya. Sehingga yang mesti bagi seorang ahli sunnah kepada orang tuanya adalah terus menerus menasehati sampai terbukti apakah dia adalah orang yang ternyata belum tahu sehingga dia alhamdulillah mendapatkan hidayah dengan ilmu atau orang yang memang menentang Quran dan Sunnah dan dia adalah orang yang jahid yang menentang tauhid maka selesailah sudah berlepas diri dari orang tuanya karena orang tuanya telah kafir murtad keluar dari Islam Demikian pula dilihat syiriknya. Kalau syiriknya besar seperti itu. Kalau syiriknya syirik-syirik kecil, <laughs> maka tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dan termasuk syirik kecil itu adalah jimat-jimat. <laughs> Yang dia memakai jimat dan mengatakan ini hanya sebab saja. <laughs> Itu syirik. Tapi bukan syirik besar. Syirik kecil. Wallahu ta'ala a'lam. Nusla taufiq afiyah. Subhanakallah bihamdik. Asyadu la ilaha ila tasakruka wa atubu lakum. warahmatullahi wabarakatuh.